بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد melanjutkan bacaan kitab Al-Usul Al-Thalatha telah diketengahkan pada sesi yang pertama tadi. Yang terakhir, dan ini termasuk dari perkara yang penting, di mana penulis mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar atau amanah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada kita semua itu adalah tauhid. Artinya tidak ada perintah yang paling besar daripada perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diketengahkan tadi bahwa sampai-sampai Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim yang jumlah juznya itu 30 juz dan ayatnya 6 ribuan itu seluruhnya topik dan temanya tidak keluar dari pembahasan tentang tauhid. Ya. Tidak keluar dari pembahasan tentang tauhid. Karena at-tauhid ini merupakan poros dari agama Islam dan intisari dari ajaran Islam yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Dan ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada segenap manusia dan juga untuk itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka sebagaimana yang telah kita ambil dalilnya tadi. Dan juga telah kita ketengahkan tadi bahwa tauhid dalam pengertiannya yang umum itu ada berapa macam? Ada tiga ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu pengertiannya adalah ifradullah taala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu menunggalkan Allah dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Artinya meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla sajalah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta dan segala isinya. Ini tauhid rububiyah. Ini dalam perkara tauhid rububiyah nggak ada perbedaan antara adian. Antara segenap agama itu mereka nggak selisih. Mereka nggak bertikai dalam masalah tauhid rububiyah. Antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrikin kufar Quraisy ketika itu di Mekkah, beliau Alaihi Wasallam nggak ribut tentang ini. Ya, Bahkan terjadi ittifaq, terjadi kesepakatan, kesamaan paham, persepsi bahwa Allah sajalah yang menciptakan, Allah sajalah yang memiliki, Allah sajalah yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Artinya orang-orang musyrikin Mekah mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini ya. Orang musyrikin Mekah mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Alam semesta dan segala isinya. Tapi terjadi pertikaian antara setiap nabi dan kaumnya itu dalam jenis tauhid yang kedua. Ini disebut dengan tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Yaitu yang artinya yang kita ambil tadi. Menunggalkan Allah dalam peribadahan. Artinya hanya beribadah kepada Allah Azza wajalla. tidak beribadah kepada yang lainnya. Hanya menyerahkan ibadah untuk Allah. Memperuntukkan salat, puasa, zakat, haji, ya, dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang luas cakupannya untuk Allah semata. Ini tauhid uluhiyah inilah ajaran Islam itu letaknya pada jenis tauhid yang kedua. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi yang lainnya semuanya diutus untuk membawa tauhid jenis keduanya. ini. Ya, yaitu mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita lihat dalam surat dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila adin akhahum hudan. Dan kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka yang namanya Hud. Qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Nabi Hud ini berkata, "Wahai kaumku, ibudullah, beribadahlah kalian pada Allah, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang berhak kalian ibadahi kecuali Dia." Begitu pula ketika Allah mengatakan tentang Nabi Allah Saleh, "Wa ila madyana akhahum salihah." Dan kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka yang namanya Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Saleh mengajak kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada yang berhak kalian ibadahi kecuali Dia. Dan seterusnya. Ya. Semua nabi dan rasul seluruhnya mengajak kepada peribadahan untuk Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ibudullaha wa jitanibut Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulnya masing-masing yang mereka semua mengajak kaumnya beribadahlah kalian pada Allah dan tinggalkanlah kalian kesini Allah. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Jadi inilah pengertian Islam secara umum ya. Yaitu ajakan Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Maka seluruh nabi itu mengajak kaumnya kepada Islam, umatnya kepada Islam. Ya. Yaitu kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Gitu pula semua rasul mengajak kepada hal ini. Dan inilah inti dari ajaran Nabi kita Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad bukan membawa agama baru. Beliau meneruskan ajaran rasul-rasul sebelumnya. Jadi ajaran tauhid ini, ajaran tauhid ini peninggalan ya dari ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim. Ya. Ibrahim berkata, "Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un." Dan Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang tetap ada pada keturunannya agar suatu saat ketika mereka lupa mereka masih bisa kembali. Jadi kesimpulannya bahwa tauhid adalah ajaran inti dari risalah Allah Subhanahu wa taala kepada gerak makhluk. Dan tauhid merupakan ya amanah utama yang Allah ya embankan kepada rasulnya. Dan itu juga merupakan dakwah semua nabi dan rasul dan tanggung jawab semua jin dan manusia yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud mentauhidkan Allah? Yaitu ibadah hanya kepada Allah. Orang yang ibadah kepada Allah tapi ibadah kepada selain Allah juga dia nggak mentauhidkan Allah. Dia nggak mentauhidkan Allah. Ya, sampai dia hanya ibadah untuk Allah semata. Begitu pula orang yang ya, apalagi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka dia tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka sebagaimana namanya tauhid yaitu ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Yaitu memusatkan ibadah untuk Allah tabaraka wa taala, memusatkan ibadah dan memperuntukkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang paling Allah perintahkan atau perintah Allah terbesar itu tauhid, maka larangan Allah terbesar itu lawannya. Lawan tauhid itu apa? Syirik. Maka dikatakan di sini wa'abamu manaha anhu asyirk. Dan larangan Allah yang terbesar itu adalah kesyirikan, adalah kesyirikan. Karena ini ibarat air dengan minyak, dia mungkin bersatu. Dia tidak mungkin bersatu. Ya. Itu antara tauhid dengan syirik. Apa definisi syirik? Qala wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Pengertian syirik itu adalah di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu masih beribadah kepada selain Allah. Di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu juga masih beribadah kepada selain Allah. Di saat kamu sholat untuk Allah, kamu masih sholat pada kuburan. Kamu takut kepada Allah, kamu juga takut kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Di saat kamu minta kepada Allah, kamu juga minta kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya. Di saat kamu bernazar untuk Allah, kamu juga bernazar kepada makam. Ini syirik. Yaitu sarfu ya ibadah li ghairillah. Sarfu syai'in ya minal ibadat li ghairillah. Memperuntukkan salah satu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah. Nah, ini syirik. Maka ini apa namanya? Kesyirikan. Jadi nggak boleh memperuntukkan ibadah untuk selain untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian asyik. Wa dalilu qauluhu ta'ala katanya. Dan dalil yaitu dalil bahwa perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan adalah firman Allah taala yang terdapat dalam surat Nisa pada ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan suatu Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan bahaya-bahaya kesyirikan ini banyak. Bahaya-bahaya dari kesyirikan. Di antaranya, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, kezaliman yang paling besar <clears throat> paling besar daripada kezaliman-kezaliman besar lainnya. Apa itu? Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa dosa paling besar? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dosa yang tidak diampuni? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana banyak dosa-dosa besar, ya, tapi tidak kalah besar dari kesyirikan. Ya. Melakukan ta'addi ala hukuk al-ghair, kesewenangan kepada hak sesama, ini dosa. Ya, merampok, mencuri, ribah, namimah, korupsi. Ya, ini dosa. Tapi ini tidak lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla adalah merampas hak Allah Azza wa Jalla. Apa hak Allah untuk diibadahi? Ya. Dalam sebuah hadis dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng muadz Ya, di atas kendaraannya ketika itu seekor keledai. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah al ibad?" Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Maksudnya tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Allah? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa balasan Allah untuk si hamba? Kalau si hamba menunaikan hak Allah. Kata Mu'ad, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian kata Rasulullah, hakullahi alal ibad, hak Allah atas hamba, artinya kewajiban hamba kepada Allah, ayya'buduhu wa la bi syai'an. Dia beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Jadi nggak boleh digugat ini hak. Maka ketika Allah hak Allah ini digugat, ya akibatnya dahsyat. Di dunia sebelum di akhirat. Di dunia seperti misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Maryam Ya, takadu samawati yatafattarna minhu wa al ardu wa takhiru al jibalu hadda. Anda lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit itu pecah. Dan bumi itu terbelah. Dan gunung-gunung itu runtuh. Ketika mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman yaitu Allah yang maha pemurah memiliki anak. Jadi tatkala mereka menisbatkan Allah memiliki anak. Ini penisbatan Allah punya anak, itu apa sih? Berarti Allah punya sekutu. Karena anak memiliki sifat-sifat bapak gitu ya. Maka nah, karena si bapak ini adalah menurut tuduhan mereka adalah Allah, maka si anak juga memiliki sifat-sifat uluhiyah. Maka ini ada sekutu. Ada sekutu Allah Azza wa Jal. Maka di antara kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jal, bahwa dia tidak pernah mengambil anak dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini menunjukkan kesempurnaan. Tapi kalau manusia nggak beranak, nggak sempurna. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak beranak, itulah kesempurnaan dia. Maka akibat dari menisbatkan anak bagi Allah ini kesyirikan. Ya, karena kalau bapaknya adalah Allah, anaknya juga memiliki sifat ketuhanan. Ya, maka kalau bapaknya memiliki hak untuk diibadahi, begitu pula anaknya. Maka ini kesyirikan, kata kesyirikan di sini. Maka akibatnya adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tadi. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru jibalu Dan in, perkara ini ya merupakan sebab yang nggak detek, nggak bisa dideteksi oleh ahli ha, ahli apa? Ahli bumi. Ya. Karena mereka hanya membaca sebab-sebab yang hassas yang bisa dideteksi melalui ilmu pengetahuan. Ya, tapi luput dari mereka ilmu pengetahuan yang satu ini. Ya, karena mereka sudah mengeluarkan definisi ilmu pengetahuan ilmu agama. Coba ya, dalam filsafat ilmu, ilmu agama itu bukan bagian dari ilmu pengetahuan. Begitu bukan? Yang kuliah. Ya. Ilmu agama itu bukan ilmu pengetahuan. Makanya dalam sekolah kita dulu yang namanya ilmu itu IPA sama IPS ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Agama disebut ilmu agama enggak? Saya sudah keluarkan itu. Padahal ilmu itu pengertiannya adalah idraku syai' idrakan jaziman. Ya, menangkap sesuatu sebagaimana hakikatnya. Ya. Maka tidak ada sumber pengetahuan akan suatu ilmu yang lebih otentik dan lebih akurat daripada Al-Qur'an. Kemudian baru penelitian. Baru penelitian. Tapi dalam ilmu konvensional Al-Quran itu nomor sekian. Bahkan kalau seorang berhujah dengan Al-Quran, nggak dianggap, oh ini nggak ilmiah. Begitu bukan? Alasannya apa? Al-Quran dibilang. Bumi itu tujuh lapis loh Pak. Ya, alasannya apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi sepertinya. Tujuh lapis juga. Wahyu, ya, itu adalah sumber berita dari yang menciptakannya. Otentik nggak? Maka masuk di akal bahwa ini otentik. Bukti yang akurat. Dialah Allah yang menciptakan, dia mengabarkan. Ya, walaupun tanpa kita teliti, tanpa kita selidiki, tanpa kita menyelami bumi, kita gali-gali, benar nggak tujuh lapis? Ya, maka dia sudah otentik. Maka kesalahan dalam filsafat ilmu itu, dia sudah mengeluarkan ilmu agama dalam pengertian ilmu pengetahuan. Nah kita kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwa kesyirikan itu memiliki akibat yang dahsyat. Ya, pada kehidupan masyarakat seperti tadi akan menciptakan bencana. Begitu pula ya ini akan mengundang dosa bahkan dia adalah zambun la yughfar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Innahu man yushrik billah faqad Allahu alaihi jannah. Wa ma'wahu nar wa zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah. Melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah haramkan dia masuk dalam surga. Allah alaihi jannah. Wa ma'wahu nar. Tempat kembali neraka. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang pun penolong. Tidak ada yang bisa nolong dia. Tidak ada yang bisa nolong dia. Ya, jadi ini bahaya terbesar bagi kemanusiaan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pemanasan global. Ya. Bukan pemanasan global, melainkan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemanasan global ya, mau ini berita benar ataupun ya dusta, dunia ini masiruhu ya akan berakhir kepada apa? Kepada kiamat nanti. Dunia ini pasti akan berakhir pada kiamat. Ya. Bahwa kehidupan ini akan berakhir. Ya. Akan tapi ya setelah itu semua apa? Ini harus jadi jadi penilaian kita. Bahwa di sana ada negeri akhir di mana seorang akan menerima balasannya, yang baik akan menerima kebaikan, yang buruk akan menerima keburukan. Makanya Allah mengatakan faltanzur nafsum ma qaddamat Maka hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang dia siapkan untuk hari esok yaitu untuk hari hari akhir, untuk hari kiamat, untuk perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala dari yang berupa amal soleh, dari yang berupa amal amal yang soleh. Baik. Dan di antara bahaya kesyirikan juga bahwa orang yang wafat dalam keadaan syirik ya, bahwa dosa kesyirikan bahwa dosa kesyirikan itu menggugurkan amalan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ini bahaya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu aban mantura. Dan kami hadapkan mereka kepada amalan yang dahulu mereka pernah kerjakan di dunia dan kami jadikan pahala-pahalanya dia itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi kalau seorang sudah punya bekal amal ibadah, dia sedekah sana, sedekah sini, kasih buka puasa sana, kasih buka puasa sini, dia menyembelih kurban di sini, kurban di sana, dia kirim bantuan untuk bencana, tim piatu dan lain sebagainya, amalnya banyak beramal sengit luar biasa, nggak terkira. Orang tahunya dia dermawan. Tapi satu ketika, ya, ketika dia ditimpa musibah, dia datang ke Mbah Marijan misalnya. Ya. Atau ke Gunung Bromo. Atau dia melakukan satu ritual kesyirikan, dia nyembeli ayam cemani misalnya, ayam hitam. Ya. Maka amalan yang pernah dia kerjakan itu gugur. nggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau asyraku kata Allah, kalau saja mereka melakukan dosa kesyirikan, la anhum makanu ya'malun. Maka Allah akan gugurkan semua amalan yang pernah mereka kerjakan. sholatnya, pahalanya sepanjang tahun sampai umurnya sekian ini itu gugur semua. Dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasanya sampai dia berumur sekarang ini itu nggak dinilai yang dulu-dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita nabi saja Allah Subhanahu wa taala tegur, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu hai nabi melakukan dosa syirik, Allah gugurkan amalanmu. Wala takunanna minal khasirin dan pastilah kamu akan menjadi orang yang merugi. Jadi momok dan bahaya laten itu bukan PKI. Bahaya laten, komunis. Tapi lebih bahaya lagi apa? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para nabi dan rasul Ya dan termasuk juga Nabi kita paling takut dari dosa ini. Contoh Nabi Ibrahim, dia berdoa dalam Al-Qur'an, "Rabbi jinubni wa bani an na'budal asnam." Wahai Rabbku, jauhkanlah aku, enggak cukup aku dan juga anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka itu telah menyesatkan banyak sekali manusia. Dan anehnya sekarang di negeri kita, Bahkan kesyirikan itu dipopulerkan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama. Waliyahdubillah. Orang-orang yang notabene dia itu kiai, orang notabene dia itu ustaz, justru dia me, ya, menjajakan kesyirikan Allahumma Dan Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa, Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka mimma la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Maka Nabi kita memperingatkan kita, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. Karena orang yang sudah tahu bahaya syirik besar, tinggal saringan berikutnya. Apa itu? Saringan dari syirik kecil. Karena syirik besar ataupun kecil itu tidak diampuni oleh Allah Azza wa Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Ini diantara bahaya yang lain. Bahwa kesyirikan termasuk dosa yang tidak diampuni. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kalau antum ya wafat membawa dosa. Di antara dosa-dosa tersebut ya, ada syirik. Ada dosa kesyirikan. Ya. Dan dosa semuanya ini belum antum sempat taubat padanya. Pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa dosa dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya antum wafat misalnya, membawa dosa-dosa yang belum sempat taubat, tapi bersih dari dosa kesyirikan, antum gak punya dosa syirik. Ya. Maka antum termasuk dari golongan yang kedua, wa yaghfiru ma dzalik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Itu selain dari kesyirikan yang belum sempat antum taubat darinya. Itu kalau ya antum wafat dan membawa dosa-dosa selain disyirikan. Tapi kalau antum wafat membawa dosa-dosa termasuk di antaranya dosa kesyirikan dan antum belum sobat taubat darinya, antum nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahayanya kesyirikan ini oleh karena itu para nabi dan rasul adalah orang yang paling sengit dalam memperingati umatnya dari kesyirikan. Jadi terakhir sini kita mengetahui bahwa perintah Allah paling besar apa? mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan yang kedua adalah bahwasanya larangan Allah yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala, fa idza qila laka mal usul thalatha allati yajibu 'ala al-insan ma'rifatuha. Apabila kamu ditanya, apa itu tiga landasan utama yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya. Fakul maka jawablah ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya dan mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini usul salah sahnya nih. Ya, tiga landasan utama. Dan tiga perkara ini merupakan yang pertama kali kita akan pertanggungjawabkan awal kali kita masuk alam kubur. Awal kali kita masuk alam kubur. Karena seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa apabila seorang hamba telah diletakkan di kuburannya, yang di kuburnya, kemudian yang mengantarkannya telah pergi, atahu malakan Datang kepadanya dua orang malaikat. Yang satu berdiri di kepalanya, yang satu lagi berdiri di, di kakinya. Menanyakan tiga hal. Yang pertama, man Rabbu. Siapa Rabbu? Wa madinuk. Yang kedua, apa agamamu? Dan yang ketiga, wa man nabiyuk. Dan siapa nabimu? Ya. Adapun orang yang mukmin, maka dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, dini adalah Islam, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kondisi seperti itu orang yang fasih memiliki lisan sekalipun dia tidak bisa menjawab kalau dia bukan termasuk ahli taat. Orang yang sering senang dan gemar melawan ketaatan kepada Allah Azza wa Begitu pula orang yang terbata-bata bicara kalau dia ahli taat dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab. Maka orang yang beriman dia akan menjawab dengan jawaban yang benar. Maka setelah itu dibukakanlah untuk dia pintu ke surga dan dia akan mendapati wanginya dan diluaskanlah kuburannya. Dia di situ tidur dengan nyenyak. Nah, sebaliknya adapun al-murtab, orang yang ragu terhadap agama Allah Azza wa Jal, ya atau orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal, maka dia nggak bisa menjawab. Dia akan mengatakan, haha, aku mendengar orang mengatakan ini, maka aku ikut-ikutan. Maka tidak ada dan tidak dibolehkan taklid dalam perkara akidah. Harus belajar. Harus belajar. Ya. Jangan kata tafrid dalam perkara akidah. Dia harus mempelajarinya. Maka orang tersebut ketika dia tidak bisa menjawab jawaban malaikat, maka dipukullah, dipukulkanlah kepadanya, itu kepada kepalanya dengan sebuah ya palu yang terbuat dari besi. Ya, kemudian dia teriak dengan teriakan yang apabila orang yang hidup mendengarnya itu pastilah dia akan baik, akan langsung pingsan. Orang hidup mendengarnya akan langsung pingsan. Ya. Dan teriakan itu tidak bisa didengar kecuali oleh binatang yang ada. Maka ketika itu bertemulah tulang belulangnya. Ya. Karena disempitkan kuburannya sehingga bertemulah tulang belulangnya dan dibukakanlah pintu ke neraka jahanam dan dia di situ dia mendapatkan baunya dan hawa panasnya. Dan seperti itu dia menunggu hari kiamat. <clears throat> Maka ini perkara yang mendasar sekali. Di mana seorang mengenal agamanya. Sebelumnya dia mengenal Rabbnya, mengenal agamanya. Dan yang ketiga mengenal mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Selanjutnya qala fa idza qila laka rabbuk maka apabila kamu ditanya siapakah Rabbmu Fakul maka jawablah, Rabbi Allah alladhi rabbani, wa rabba jami'al alamina bini'amih, wa huwa ma'budi, laisa li ma'budun siwah. Maka jawablah Rabbku adalah Allah. ini ada dua. Yang pertama adalah Rabb, yang kedua adalah Allah. Ya. Apa itu Rabb? Dan Rabb ini adalah nama Allah yang dia itu sering dipanggil dengannya. Kalau kita lihat doa para nabi dalam Al-Quran, ketika para nabi itu berdoa, yang dipanggil itu dengan menggunakan nama Rob Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Doanya Nabi Sulaiman, wahai Rabbku, anugahkanlah kepadaku untuk aku bisa bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Doanya Nabi Allah Musa. Ini rahasia kenapa doa para nabi ya itu menggunakan nama Rob. Kenapa? Karena Rob ya itu adalah yang milik yang artinya zur rububiyah yaitu yang memiliki dan menguasai rububiyah apa itu rububiyah? Rububiyah itu tiga. Ada tiga rububiyah itu. Apa aja? Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Artinya dia yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sekaligus dia juga yang memiliki dan dia juga yang mengatur. Dia juga yang mengatur. Dan manusia itu nggak keluar dari rububi dari tarbiyah Allah Azza wa Jalla. Dari pengertian tarbiyah yang umum ataupun yang khusus. Yang umum yaitu yang mencakup segenap makhluk. Diciptakan, dikasih makan, ya. Yang laki-laki dikasih istri, yang perempuan dikasih suami, dikasih anak, kasih fasilitas. Mukmin kafir kebagian. Mukmin kafir kebagian. Ini umum. Yang khusus tarbiyah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dikasih keimanan dan disokong dia dengan ya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah itu bagian dari rububiyah Allah tabaraka wa taala. Maka para ambia ketika berdoa memanggil Allah dengan sebutan Rob. Itu makna Rob. Yang kedua adalah Allah. Allah itu artinya Zul Uluhiyah, yaitu yang diibadahi. Yang diibadahi. Maka di sini dikatakan, apabila kamu ditanya siapa Robmu, maksudnya siapa yang menciptakan, memiliki dan mengaturmu, Fakul Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Artinya yang menciptakan, memiliki dan mengaturku adalah Allah. Tadi sudah dikatakan Allah itu artinya apa? yang diibadahi. Artinya, dialah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur, kepada dialah aku beribadah. Jadi nanti akan datang dalilnya. Robku adalah Allah. Allah di Rabbani yang telah mentarbiahku. Dengan tarbiyah yang umum dan khusus tadi. Diciptakan, dikasih rizki, kasih fasilitas, dikasih keimanan. Ya, sebagai orang muslim. Yang telah mentarbiahku dan mentarbiah segenap alam dengan nikmatnya. Karena tidak ada satupun di alam semesta ini yang keluar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang kafir sekalipun kebagian nikmat Allah. Dari nikmat Allah yang sifatnya umum. Ya, dari nikmat Allah yang sifatnya umum karena nikmat Allah ada yang umum ada yang khusus. Yang umum yang mencakup orang kafir sekalipun, mencakup binatang sekalipun, semua kebagian. Orang kafir punya suami, dia juga punya istri, punya anak keturunan, punya fasilitas hidup dan kesempatan hidup. Ya, begitu pula binatang sebagaimana orang Islam. Tapi mereka tidak diberi anugerah keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga keimanannya dari hal-hal yang merusaknya. Sebagaimana kita orang yang beriman. Allah jaga kita dan keimanan kita dari hal-hal yang merusak keimanan kita. Maka jawablah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku dan mentarbiah segenap alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya, bahkan semua nikmat ya wa ma bikum bin ni'matin famin Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu Allah la tusuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Benar. Bahwa dari pagi sampai ketemu pagi, seorang tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya seorang bersyukur kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah yang lain ya tentang tafsir surat Al-Fatihah bahwa suatu hal yang logis ya seseorang mencintai Allah. Kenapa? Karena nikmat yang dia rasa itu datang dari Allah. Ya. Ketika seorang diberi, diberi, diberi oleh orang lain, dikasih, dikasih, dikasih. Hatinya jadi cinta kepada orang itu bukan? Nah ini, ada satu dari nikmat kita bukan dari Allah. Tapi kenapa kecintaan kita kepada Allah tidak begitu besar? Tapi kenapa kecintaan kita kepada Allah tidak ya merupakan kecintaan yang yang agung mengingat cinta kita kepada dunia kepada anak istri kita itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan agama. jadi ayol hadir yang muliakan Allah saudara-saudaraku yang berbahagia maka semua nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jawablah kata Syekh Rabku adalah Allah yang telah mentarbiahku dan mentarbiah seluruh alam dengan nikmatnya. Ya. Seluruh alam tanpa terkecuali. Dari alam jin, alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam atas dan alam bawah. Ya. Dari yang menghuni langit dan yang menghuni perut bumi. Tidak satupun yang keluar dari nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wahuwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dia juga sekaligus sesembahanku dan tidak ada sesembahan bagiku selain dia. Tidak ada sembahan bagiku selain selain dia. Dan ini suatu hal yang fitrah, fitri. Yang dikatakan oleh para ulama bahwa tauhid rububiyah mengharuskan kepada tauhid uluhiyah. Artinya kalau seorang mengakui bahwa Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur, praktis seharusnya dia juga beribadah hanya kepada Allah Azza wajalla. Gitu kan? Karena dia tahu bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur hanya Allah maka dia nggak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di sini kata oleh Syekh, huwa ma'budi dan dialah sembahanku. Artinya hanya kepada dia aku beribadah. Laisa li ma'budun siwa dan tidak ada sesembahan bagiku selain dia. Apapun, apakah malaikat yang didekatkan kedudukannya dari Allah, walaupun dia adalah makhluk dari penghuni langit yang mulia, nggak berhak diibadahi. Atau nabi yang Allah utus, dari penghuni bumi yang paling mulia juga nggak berhak untuk diibadahi karena ibadah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalil akan hal ini adalah firman Allah taala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rob segenap alam. Yaitu yang menciptakan, memiliki, mengatur segenap alam. Nah, ini yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ya, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah setelah kita baca ta'awud ya dengan sir ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bismillah boleh sir boleh boleh dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam. Atas apa? Segala puji atas apa? Ini satu pertanyaan. Ya, maka apa jawabnya? Atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan. Ya, atas nikmat-nikmat yang telah dia berikan. Ya. Segala puji atas itu semua. Ya. Dari sini dikata, dikatakan oleh Syekh bahwa rukun ibadah yang pertama itu adalah apa? Al-mahabbah, kecintaan. Kenapa? Karena ya, sudah menjadi satu hal yang logis ya. Jiwa manusia itu ter, tergantung kepada orang yang berbuat baik kepadanya kepada pihak yang berbuat baik kepadanya. Satu hal yang logis, jiwa manusia bergantung kepada pihak yang berbuat baik kepadanya. Dan nikmat yang ada pada yang, yang ada pada manusia itu semuanya datang dari dari Allah Azza wa Jal. Ya, datangnya dari Allah Azza wa Jal. Maka dia layak untuk kita cintai dengan kecintaan yang tidak bisa disetarakan dengan kecintaan. Maka pada firman Allah alhamdulillah rabbil alamin ini diambil rukun ibadah yang pertama itu apa? Al-mahabbah, kecintaan. Ya. Jadi segala puji atas Allah ya, Rabb segenap alam itu segala puji atas nikmat-nikmat yang Dia berikan. Maka aku mencintai Dia dengan kecintaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan. Ya. Paham ya? Maka ini rukun ibadah yang paling utama. Cintaan kepada Allah. Jadi ketika kita sholat, ya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nanti akan datang pembahasannya pada pembab pada masalah ihsan. Masalah ihsan. Ihsan itu tingkatan agama yang ketiga. Ya, setelah Islam, iman yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan ada satu rukun ihsan itu. Apa rukunnya? Anta'budallah ka'annaka tarah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Dibagi oleh ulama satu rukun ini menjadi dua. Yang pertama itu yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah dengan kecintaan. Karena beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, ya seolah kamu melihatnya, itu ibadah orang yang cinta. Tapi kalau kamu nggak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Ini ibadah orang yang takut orang yang diperhatikan. Dan dua-duanya akan melahirkan sikap ihsan dalam ibadah. Gimana sih orang yang dilihatin? Ya, dilihatin sama Allah gitu loh. Ente aja kalau misalnya di kantor, ya, datang bos, misalnya bosnya agak streng, mondar mandir, melihat kerjaan karyawannya, ya, nggak lagi buka-buka Facebook di kantor, ya, atau chatting di kantor, langsung dia sibuk dengan pekerjaannya, ya, Misalnya yang suka buka Facebook di kantor. Ya. Begitu pula. Ini ibadah orang yang apa? Atau pekerjaan orang yang apa? Orang yang takut karena diperhatikan. Akan melahirkan ihsan nggak? Akan melahirkan ihsan. Ihsan. Perbuatannya akan bagus. Tapi ini nggak lebih utama dari yang pertama. Mana yang lebih utama? Yaitu ibadah orang yang cinta, yang berharap kepada Allah Azza wa Jal. Ya, yaitu anta ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Nah ini nanti akan datang pembahasan tentang al-ihsan. Baik. Nah, kita kembali. Maka dalil akan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb segenap alam. Ya kita katakan di sini diambil dari firman ini rukun ibadah yang pertama itu apa? Kecintaan. Bahwa ibadah itu harus dibangun di atas kecintaan. Yang kedua, rukun ibadah yang kedua apa? Rasa takut. Dan yang ketiga rasa harap. Ini semua ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kalau cinta itu kita ambil dari alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb segala alam. Adapun Ar-Rahmanir rahman Rahim, kita ambil darinya rukun ibadah yang kedua, yaitu raja. Maka karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka rasa kasih sayangnya bisa diharapkan diharapkan. Dan yang ketiga ada rasa takut. Ini rukun ibadah yang ketiga. Ya, yang kita ambil dari firmannya Malik Yaumiddin. Dialah raja hari kemudian. Kita ditakut-takuti dengan hari kemudian atau hari pembalasan. Maka dengan ketiga rukun ini kita beribadah kepada Allah. Ya. Maka dikatakan pada ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami beribadah. Artinya dengan tiga rukun inilah kepada engkau. Ya Allah aku beribadah. Dan aku mohon pertolongan. Ini tiga rukun dalam dalam ibadah. Dan alhamdulillah ya Rabbil Alamin sendiri di sini ya menunjukkan bahwa Allah dialah yang mentarbiah seluruh alam. Dan termasuk dari seluruh alam itu siapa di situ? Antum, antum, antum, antum. Artinya kita ini nggak keluar dari terbiah Allah wa taala. Maka dikatakan di sini wa kullu ma alam dan segala hal selain Allah itu disebut alam. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam tumbuhan. Ya. Wa ana wahidun min dzalikal alam dan aku salah satu dari alam itu semua. Salah satu menunjukkan kecilnya kita, hinanya kita di hadapan Allah, ya rendahnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "In takfuru fa Allah ghaniyyun 'ankum." Kalau kalian kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian semua. Maka al hadir mulia Allah, tidak ada satupun di alam semesta ini yang keluar dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dituntut untuk beribadah kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jinnya dan juga manusianya. Selanjutnya qala Fa'idha qila laka bima 'arafta rabbak apabila kamu ditanya dengan apa kamu mengenal Rabbmu dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhlukatihi. Maka katakanlah, maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Ayat di sini adalah dengan tanda-tanda kebesarannya. Ya, karena izamil makhluk ya dulu ala izamil khalid. Besarnya makhluk adalah bukti akan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرِهِ Kalian tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang selayaknya. Gak ada. Dan tentunya orang-orang musyrikun. Gak ada manusia yang mengagungkan Allah dengan keagungan yang, pengagungan yang selayaknya. Ya, tapi yang bisa mendekati adalah mereka yang menuntut ilmu. Tentunya ilmu tauhid dari tauhid uluhiyah dan tauhid al asma wa sifat. Karena dengan dia mengenal Allah Azza wajalla dengan nama-nama dan sifatnya, maka akan timbul darinya apa? pengagungan ya yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi orang-orang musyrikun dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang selayaknya. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang selayaknya. Kemudian kata Allah, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih dan langit yang tujuh lapis dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Bahkan dalam dalam hadis itu penggambarannya lebih dahsyat lagi. Ya. Penggambaran lebih dahsyat lagi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab dalam akhir kitab Tauhid. Itu tentang jarak antara bumi dengan langit. 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang satu dengan langit yang kedua. Ya, 500 tahun perjalanan Kemudian di atas langit yang ketujuh ada air yang permukaan dengan dasarnya 500 tahun perjalanan. Kemudian di atasnya ada arsnya Allah. Kemudian di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh hambanya. Ini menunjukkan keagungan yang besar dari Rabb kita Jalla, Jalla wa Ala. Wa ana wahidun min zalikal alam. Dan aku salah satu dari alam itu. Ya menunjukkan kecilnya kita, hakirnya, hinanya kita dan rendahnya kita. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan tanda-tanda kebesarannya. Itu dari makhluk. Karena besarnya makhluk itu menandakan akan besarnya Al-Khaliq yang menciptakan. Wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla adalah al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Adanya siang dan malam. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, siang dijadikan oleh Allah untuk mencari maisha dan malam dijadikan untuk istirahat. Ya, bagaimana kalau Allah jadikan siang itu selama-lamanya? Atau malam terus-menerus? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara Dan kami jadikan malam itu libas, menyelimuti sebagai tempat istirahat waja'alna nahara ma'asha dan kami jadikan siang itu sebagai tempat untuk mencari maisha, kehidupan. Ini merupakan tanda kebesaran Allah. Wasyam sawal Omar dan matahari dan juga bulan. Adanya matahari, adanya bulan dan perputaran di antara keduanya. Ini merupakan tanda kebesaran Allah. Dengannya kita kita mengenal Rabb kita Jalla wa'ala yang menciptakannya. Bahwa dia Allah ya Rob yang maha besar. Wa min makhlukati dan diantara makhluk-makhluknya adalah as-samawatu sab' wal araduna sab' wa man fihinna wa ma bainahunna wa ma bainahuma dan diantara makhluk-makhluk Allah langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis dan apa-apa yang terdapat pada keduanya yaitu yang ada terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi wama bainahuma dan apa-apa yang terdapat di antara keduanya, antara langit dan bumi. Dari benda-benda langit yang kita tahu dan yang tidak kita ketahui. Ya. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini adalah firman Allah taala, "Wa min ayati lail wan nahar." Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Wasyamsu wal qamar dan matahari dan juga bulan. La tasjudu lisyamsi walal qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum yaw ta'budun. Tapi sujudlah kepada yang menciptakan itu semua. Yaitu siapa? Allah Azza wa Jal. Beribadalah kepada yang menciptakan itu semua. Wasjudu lillah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua in kuntum iyyahu ta'budun kalau benar-benar bahwa kalian hanya kepadanya beribadah. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan kalian, memiliki, mengatur kalian adalah Allah. Yang layak kalian ibadahi, gitu ya. Allah sudah kita lot, bahwa artinya apa? Yang berhak untuk diibadahi. Sesungguhnya menciptakan kalian, memiliki dan mengatur kalian adalah yang layak kalian ibadahi. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi fisik tadi ayam dalam enam hari. Ya. Orang Yahudi menuduh Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari bahwa dia istirahat. Allah bantah tuduhan orang Yahudi wa ma massana min Kami tidak disentuh dengan keletihan. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma stawa al arsy, kemudian dia beristiwa yaitu tinggal ya di atas arsnya atau menuju arsnya. Yughshil lailan nahar. Dia memutar siang dengan malam. Yatlubuhu hasita dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin li amrih. Dan dia juga yang menciptakan langit atau matahari dan bulan dan juga bintang-bintang seluruhnya di bawah ya kendali dari perintahnya ala lahul khalq wal amru ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah itu. Artinya menciptakan, kuasa menciptakan itu hanya Allah Azza wa Ya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb segenap alam. Nah, ini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluk-makhluknya. Matahari, bulan, langit, dan bumi. Dan memutar siang dan malam dan dari makhluk-makhluknya ini dan tanda-tanda kebesarannya ini kita mengetahui akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan apa kita mengenal Allah? Yaitu dengan tanda-tanda kebesarannya dan dengan makhluk-makhluknya. Warabbu huwal ma'bud. Dan Rabb maksudnya yang menciptakan, memiliki dan mengatur huwal ma'bud. Dialah al-ma'bud. Yaitu yang di, diibadahi. Ya, dan Rob itu adalah yang diibadahi. Dan dalil akan hal ini adalah Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat ke-21 dan 22 dari surat Al-Baqarah. Ini perintah pertama secara urut dalam Al-Qur'an. Ayat ini merupakan perintah pertama secara urut. Jadi kalau kita buka dari surat Al-Fatihah, itu belum ada perintah. Masuk surat Al-Baqarah belum ada perintah. Masuk ayat 21 baru ada perintah. Jelas ya? Dan perintah yang pertama kali menurut urut ayat Al-Quran itu perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa semata. Sekaligus juga larangan pertama kali secara urut dalam Al-Quran, ya secara tertib ayatnya, itu larangan dari menyekutukan Allah. Ayat ini dibuka dengan ajakan untuk beribadah kepada Allah, ditutup dengan larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai sekalian manusia." Ini menunjukkan bahwa risalah tauhid itu berlaku bagi segala manusia. Maka orang Yahudi, orang Nasrani yang ada sekarang dan dia tidak beriman kepada risalah Muhammad, dia kafir ya dan di akhirat mereka kekal di neraka jahanam waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, La yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun Thumma la yu'minu bi illa kana min ashabil jahil. Tidak ada seorang pun dari umat ini, ya, Yahudi ataupun Nasrani, ya, yang mendengar perihal aku, kata Rasulullah. Bahwa di sana ada Nabi yang namanya Muhammad. Kemudian dia tidak mengimaniku sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Maksudnya dia tidak masuk Islam. Ya, maka pastilah dia menjadi penghuni neraka jahim. Maka pastilah dia menjadi penghuni neraka neraka jahim. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka dituntut untuk mengimani Muhammad sebagai nabi dan rasul mereka juga. Salawatullah wassalamu alaihi. Tapi sekarang ini banyak ya pemikiran di antaranya yang mengatakan ya bahwa boleh seseorang beragama selain agama Islam? Apa hukum orang seperti ini? Orang yang mengatakan boleh beragama selain Islam, batal Islamnya kalau dia muslim. Ya. Kalau dia muslim maka batal Islamnya. Maka orang tersebut lain subi muslim. Dia bukan muslim. Ya, dengan keyakinannya tersebut. Atau mengatakan bahwa semua agama itu sama maka orang tersebut laisu bi muslim atau laisa bi muslim, dia bukan orang Islam. Kalau dia muslim maka batal Islam. Maka tidak ada toleransi dalam ini masalah prinsip. Ya, masalah prinsip bahwa selain ya kaum muslimin dari Yahudi Nasara dan agama-agama lain dari non muslim yang tidak beriman bahwa Muhammad sebagai utusan Allah Azza wa Jal ya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang tersebut di dunia dia kafir, di akhirat dia kekal di neraka jahanam waliyadzubillah. Maka di sini Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah, itu beribadahlah. Ya. Rob kalian. Beribadahlah kalian kepada Rob kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita mau mencapai derajat takwa harus berbuat. Ya. Kalau kita mau tobat, kita harus bertindak untuk tobat, meninggalkan. Ada aksi yang kita lakukan, bukan kita menunggu hidayah. Ya, seperti orang-orang sekarang bilang, ah, oh, belum dapat hidayah nih." Jadi dia nunggu. Dia menunggu hidayah itu datang kepada dia. Lah, dia harus berbuat, dia harus mencari. Ya. Adapun seorang ya, dia berkutat dengan amalannya, dengan kemaksiatannya, mulai dengan alasan dia belum mendapatkan hidayah, padahal sudah begitu banyak orang yang memperingati dia, mulai dia mengatakan, nantilah saya belum dapat hidayah, maka dia telah salah faham dan salah kaprah tentang hidayah, dan tidak akan datang kepada dia. Hidayah itu tidak akan datang kepada dia. Sampai ajal menyebutnya. Sebagaimana dikatakan di sini, ya, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya ketakwaan itu diraih, diupayakan, yaitu dengan mempelajari agama Islam dan mengamalkannya. Kemudian kata Allah, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha was sama." Dialah Allah yang juga telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Was sama dan langit sebagai bangunannya. Wa anzala minas sama'i ma'a dan menurunkan dari langit ya untuk kalian air fa akhraja minas samawati rizqan lakum dan dari air tersebut Allah keluarkan ya, as-samarat buah-buahan ya karena air yang menghujam ke bumi kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan benih kemudian dari tumbuh-tumbuhan tersebut ya tumbuhlah buah-buahan dan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia sebagai rizki bagi kalian. Menurut? ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, "Fala taj'alu andada." Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Maksudnya jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan dalam perkara ibadah. Sebagaimana tidak ada tandingan bagi Allah dalam perkara penciptaan, kepemilikan, pengaturan langsung segala isinya. Sebagaimana kalian telah yakini. Orang musyrikin meyakini bahwa tidak ada tandingan bagi Allah dalam perkara penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Maka tidak ada pula tandingan bagi Allah dalam perkara ibadah. Maka ayat ini dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dan ditutup dengan larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun dan kalian tahu maksudnya dan kalian tahu bahwa Allah nggak punya tandingan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak punya tandingan. Dalam hal ya ibadah dan halam dan dalam hal ya penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Maka berkata Ibnu Katsir ya Al Imam Al Mufassir ya tafsirnya merupakan tafsir yang agung yang menjadi rujukan utama kaum muslimin di seluruh dunia tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikenal dengan tafsir Ibn Kathir ya agam ya termasuk tafsir yang paling ya monumental dan tafsir salah ya yaitu tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Ya. Itulah tafsir. Ada tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Yang digunakan dan dipakai oleh semua madhab. Dan Al-Imam Ibnu sendiri madhab Syafi'i. Dan tapi tafsir yang dipakai oleh semua madhab, segala madhab. Beliau berkata, ya beliau adalah Imaduddin Abu Fida Ismail bin Umar. Ismail bin Umar dan salah seorang dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al khaliq li hadhihi al-asya' yang menciptakan atau yang telah menciptakan ini semua, maksudnya yang telah disebutkan dalam ayat tadi, wahai sekalian manusia beribadahlah kalian pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunannya, dan menurunkan untuk kalian dari langit air, dari keluar tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Yang menciptakan ini semua kata Al Imam Al Katsir, wal mustahil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi, yang lainnya enggak. Afwan-afwan aja ya. Ya. Nabi misalnya, dialah makhluk Allah yang mulia, pilihan Allah, kasih Allah. Enggak. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, utusan Allah yang paling mulia dari penghuni langit. Ya. Dan pilihan Allah dari para malaikat, penghulu para malaikat. Tidak afwan-afwan aja. Apalagi selain keduanya. Apalagi selain dari malaikat dan nabi ya, dari wali-wali dari makam-makam yang dikeramatkan, dari kuburan-kuburan yang diagungkan, ya, dari ya batu-batu yang disembah, monumen-monumen yang dimuliakan, ya, atau mungkin ya lautan yang diritualkan, ya, gunung-gunung yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal, jin-jin yang disembelih untuk mereka, ya, sebagai persembahan untuk mereka. Kalau malaikat dan nabi saja nggak berhak diberi apalagi selain mereka. Keris, apalagi. Batu-batuan, tidak. Benda-benda pusaka, moh. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan ini semua. Maka hanya kepadanya lah kita beribadah. Hanya kepadanya lah kita beribadah. Nah ini. Ya prinsip at-tauhid. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha dan macam-macam ibadah allati amara Allah biha mithl al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wal tawakkul wal raqba wal raba wal khushu' wal khasyah wal inaba wal isti'ana wal isti'adha wal istighatha wal dhabhu wal nadru wa ghairu dhalika min anwa' al-ibadah allati amara Allah biha kulluha lillah dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan contohnya seperti Islam seperti iman seperti ihsan, termasuk juga ibadah doa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Seperti juga al khawf rasa takut. Ar-raja, rasa harap. At-tawakkul, bertawakal. Ar-raqba war-rahba wal kushu Ya, raqbah itu berharap, ar rahba cemas. Ya, nanti akan dibahas satu persatu. Wal khusyuk, kushu itu ada nuansa takut juga. Ya, tapi nanti ada perbedaannya dengan al khawf. Nanti kita bahas. Wal khasyah. Begitu pula maknanya takut. Tapi ada perbedaan juga dengan khusyur. Wal inabah. Inabah itu rujuk. Ya, bertaubat. Wal isti'ana wal istiadah Isti'anah minta pertolongan. Isti'adah minta perlindungan. Wal istighasah. Minta keselamatan. Wal zabah. Menyembelih. Wal nazar. Nazar. Wa ghairi dhalika min anwal ibadah. Dan yang lain sebagainya dari macam-macam ibadah yang dikumpulkan dalam pengertian yang komplit yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu dalam kitabnya Al-Ubudiyah yaitu bahwa ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-amal wal aqwal al-zahir wal batinah. Segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang terlahir maupun tersembunyi. Maka apapun yang masuk dalam definisi ini, maka dia itu ibadah. Itulah ibadah. Syaratnya apa? Dicintai dan diridhai. Apakah dia itu ucapan ataukah dia itu perbuatan? Dari mana? Indikatornya apa? Ada perintah. Kalau diperintah berarti mengerjakannya dicintai. Ya. Atau ada anjuran atau pelakunya dipuji ini indikator indikator indikatornya. Maka kapan suatu itu diketahui adalah ibadah, maka itu haknya Allah. Gak boleh diganggu gugat. Gak boleh diganggu gugat. Maka dikatakan di sini Syekh wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah dan yang lain sebagainya dari macam-macam ibadah yang banyak. Ya. Allati amara Allah biha kulluha lillah. Yang Allah perintahkan seluruhnya itu untuk Allah taala. Dan dalil adalah firman Allah taala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid Allah, maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah di samping kalian beribadah kepada Allah. Faman sarafa minna syai'an li ghairi bahwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah tersebut untuk selain Allah, maka dia musyrik dan kafir, batal Islamnya kalau dia muslim. Ya. Dan dalil akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ أَخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ fa ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyeru selain Allah, itu dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Pada sesembahan yang lain selain Allah. Yang tidak ada perintahnya dari Allah. Tidak ada burhannya, tidak ada buktinya. Fa ma hisabu inda Rabbih, Maka perhitungan dia nanti di sisi Allah. Innau la yuflihul kafirun. Sungguhnya Allah tidak memberi keberuntungan kepada orang-orang kafir. Dicap oleh Allah orang tersebut kafir. Siapa mereka? Yaitu yang memalingkan ibadah. Itu memperuntukkan salah satu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kita sudah masuk kepada landasan yang pertama ya. atau belum? Oh ya sudah. Sekarang kita masuk kepada dalil-dalil ibadah. Sebelum kita masuk pada dalil ibadah, saya sebutkan bahwa macam-macam ibadah yang Allah perintahkan itu seperti misalnya Islam, iman dan ihsan. Ini akan datang pembahasannya nanti. Dengan singgung serang. Apa itu ihsan, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Yang kedua disebutkan adalah doa. Ya, adalah doa. Kalau fil hadis doa dua mukhul ibadah. Disebutkan dalam sebuah hadis doa itu otaknya ibadah. Tapi yang sahih adalah doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa dalilu qawlu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala وَقَالَ رَبُّكُمْ rabbukum أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ ladzina عَنْ 'an سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Dan Rob kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan penuhi. Maksudnya mintalah kalian kepadaku, aku akan penuhi. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Disebut di awal doa, kemudian di akhir sebut ibadah. Berdoalah kalian kepadaku, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah. Sini letak pendalilannya. Maka doa itu ibadah. Maka orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan dalam jahanam dalam keadaan hina. Asyahid yang kita maukan di sini adalah bahwa doa itu ibadah. Maka kalau telah jelas bahwa doa itu ibadah, nggak boleh kita palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu dua. Ada doa masalah dan ada doa ada doa ibadah. Doa masalah itu meminta. Ya meminta hajat kita. Ini nggak boleh kita peruntukan untuk selain Allah. Artinya kita tidak boleh meminta kepada selain Allah hajat kita. Ya. Tidak boleh kita minta hajat kita kepada selain Allah. Berarti kita nggak boleh minta kepada orang tua atau kepada bapak, kepada ibu. Tidak boleh kita minta kepada saudara. Iya, nggak boleh kita minta hajat kita kepada siapa selain Allah dari hajat-hajat yang tidak disanggupi pemenuhannya kecuali oleh Allah. Ini aitnya, ya syaratnya. Ya tidak boleh meminta kepada selain Allah urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta sama pawang untuk turunin hujan. Ini sama aja berdoa kepada selain Allah. Musyrik. Jatuh kepada kesyirikan. Minta anak kepada kuburan. Syirik. Jelas ya? Minta naik jabatan, ya, datang kepada dukun. Kata Pak Dukun, bikin ritual di tempat tertentu. Dia minta kepada saya Allah Azza wa Ini syirik, minta kesembuhan dari sakit yang menaun. Dia datang ke makam, dia datang ke dukun. Ya, dia lakukan satu ritual, penyembelihan dan lain sebagainya. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak boleh meminta kepada sayang ya Allah urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa tadi? Bisa tambahin? Ya, minta rezeki, tambahan rezeki. Boleh nggak? Nah, boleh. Karena ini murni ya kendali Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau minta ya, Pak Bu tambahin dong uang kuliah misalnya. Boleh. Kenapa? Karena ini perkara yang disanggupi oleh makhluk. Atau minta pertolongan. Boleh. Kalau orang tersebut mampu untuk menolong. Ya, tapi kalau misalnya minta pertolongan sedangkan yang diminta pertolongan itu ada di belahan bumi lain dari ya dunia ini, sedangkan dia ada di belahan yang lainnya dengan keyakinan bahwa dia itu bisa menolong seperti yang diyakini oleh orang sufi, maka ini juga kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di mereka minta pertolongan kepada syekh tarekatnya, ya, dalam suatu musibah atau suatu bencana seperti yang dikisahkan oleh uh, suatu buku ya yang kemarin itu muncul uh, siapa itu Warakalovik <clears throat> Buya Buya ya Hah? dari Gak ada yang tahu yang dia menulis buku atau istrinya menulis buku bahwa orang yang selamat dari tsunami itu karena dia minta tolong sama Buya. Ya, karena dia minta tolong sama Buya. Dia manggil nama Buya, maka dikatakan jangan panggil Allah, panggil Buya. Maka dia selamat. Sehingga datanglah perahu besar katanya, merangsek menolong dia dan keluarganya. Sehingga orang itu selamat. Tahu nggak ini? Ya, belum lama ini muncul berita seperti itu. <clears throat> Tayyib. Dan doa yang kedua disebut dengan doa ibadah. Itu yang maksudnya adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengerjakan yang diperintahkan dengan dilarang. Seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Karena pada dasarnya orang yang mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, dasarnya apa dia? Dia berharap, mengharapkan rahmat Allah, takut akan hukuman Allah Azza wa Jalla. Jadi dia itu laksana orang yang berdoa. Ya. Kenapa kamu sholat? Karena mengharapkan rahmat Allah. Ya, dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ingin dijauhkan dari hukuman Allah Makanya doa ibadah. Begitu pula apakah doa masalah tadi meminta atau doa ibadah? Kedua-duanya nggak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa dalilul khauf. Dan dalil bahwa takut itu adalah ibadah. Takut apa yang masuk dalam kategori ibadah? Itu takut kepada selain Allah, ya. Takut kepada selain Allah, ya. Dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, takut kepada jin bahwa dia bisa mencelakakan, ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada seorang bahwa dia sanggup mencelakakan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam kondisi seperti ini dia telah menyerahkan rasa takutnya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka takut dalam jenis seperti ini itu adalah ibadah. Tapi kalau seorang misalnya takut, ya dia takut kepada ketinggian. Ya, ini takut yang fitrah. Tidak boleh dikatakan kamu takut kepada selain Allah syirik. Tidak boleh. Ya. Kalau seorang takut dia sendiri, lawannya berempat, besar-besar bawa senjata. Tak boleh kamu takut. Ya. Itu takut kepada selain Allah, kamu syirik. Itu salah kaprah. Ya. Boleh seorang lari, bahkan yang yang berakal dia lari. Oh dia lawan, dia konyol. Ya. Kecuali kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti misalnya, ya hartanya akan diambil dan harta yang mau diambil bernilai. Tapi kalau harta seribu perak, kasih aja seribu. Masa untuk seribu aja harus dipertahankan. Dia berdalil lagi, man kutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya yang seribu maka dia mati syahid. Ya. Ya, maka yang berakal dia kasih seribu sudah jalan. Ya. Nah, karena nyawanya itu lebih berharga. Nah, jadi ya ada rasa takut yang itu merupakan ibadah. Yang kalau dia peruntukkan untuk selain Allah dia jatuh pada kesyirikan seperti tadi dia takut kepada saya Allah bahwa selain Allah itu bisa mencelakakan dia tanpa izin Allah, maka dalam kondisi seperti ini dia itu pada kesyirikan. Dan takut itu ibadah, dalilnya adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-175 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin." Maka jangan kalian takut ya kepada mereka, pada orang-orang musyrikin, kufar, tapi takutlah kalian hanya kepadaku kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ar-raja. yaitu rasa harap. Ya, rasa harap ini merupakan ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam suratul Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya Ya, maka disebut di sini barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. Falyamal 'amalan salihan, maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang saleh. Ya, amalan yang saleh wala yushrik bi ibadati rabbi ahada dan jangan dia menyekutukan dalam peribadatan kepada Rabbnya dengan suatu apapun. Maka ar-raja yaitu rasa harap ya, itu itulah ibadah. Maka tidak boleh seorang berharap kepada selain Allah, ya seperti mengharap kepada makhluk dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Dalam urusan selalu kaitnya begitu, selalu ya uh, apa namanya Syaratnya seperti itu. Tidak boleh seorang berharap pada selain Allah dalam urusan yang tidak sanggup kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi yang seperti itu dia jatuh pada kesyirikan. Ya, seperti seorang yang berharap kepada selain Allah, misalnya kepada kuburan, kepada jin, ya, atau kepada orang soleh, ya, bahwa dia bisa memberi anak, bahwa dia bisa menambah rezekinya, bahwa dia bisa menambah karismanya, misalnya atau berharap kepada benda, ya, menggantungkan harapan kepada benda pusaka, bahwa itu akan mendatangkan keuntungan, keberuntungan, dan akan memberikan kesuksesan kepada usaha dia. Maka ini semua mengharap kepada selain Allah dalam urusan yang tidak sanggup kecuali oleh Allah, maka memberikan rasa harap yang seperti ini kepada selain Allah itu jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya qala Wa dalilu tawakkul dan dalil buat tawakal itu adalah ibadah. Nah, kalau telah jelas buat tawakal itu ibadah, nggak boleh kita peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jal. Dalilnya adalah bahwa Allah perintahkan kita untuk bertawakal. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 23, Wa ala Allahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Dan dalam surat Talak ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukup Allah sebagai penolongnya. Ya. Jadi pada ayat yang pertama ada perintah untuk bertawakal. Dan pada ayat yang kedua, ya, ada janji dari Allah untuk orang yang bertawakal. Bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada dia. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu dicintai. Maka tawakal itu adalah adalah ibadah. Tawakal ya, tidak seperti apa yang dianggap oleh banyak orang. Ya udah tawakal aja tanpa usaha. lah tawakal itu adalah sidqul i'timad ala Allah. Kebenaran atau ketulusan seseorang bersandar kepada Allah disertai dengan ya dia berusaha ya dan menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Apakah dalam menggapai suatu kemanfaatan atau dalam menolak suatu kemudorotan. Apakah dalam menggapai suatu kemanfaatan atau dalam urusan menolak suatu bencana atau kemudaratan. Jadi tawakal itu harus terpenuhi padanya komponen-komponen ini. Yaitu dia bersandar, ya, sidqul i'timad. Itu hatinya hanya bergantung kepada Allah. Disertai dengan yang kedua adalah dia berusaha berupaya sebagai bentuk dari ikhtiar dia. <clears throat> Kemudian yang ketiga, ya, Disertai dengan kuatul yakin, keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Maka seorang yang terpenuhi padanya prinsip-prinsip ini, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bersandar kepada selain Allah atau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ya, tawakal ada berapa macam bentuknya. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Nah, ini yang paling utama dan ibadah yang paling agung. Serta ya keimanan yang paling mulia dan merupakan tanda akan ketulusan keimanan dia. Nah, ini hukumnya wajib dan tidaklah sempurna keimanan seorang kecuali dengannya. Dan yang kedua yang dinamakan dengan tawakal sir tawakal yang terselubung. Yaitu bergantung kepada mayit. Ya, seperti bergantung kepada mayit ya dalam menggapai suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Maka ini hukumnya syirik akbar. Ya, syirik besar dan pelakunya keluar dari Islam. Kalau dia wafat dalam keadaan demikian, dia kekal di neraka jahanam waliyadzubillah. Seperti tawakalnya orang-orang penyembah kubur yang suka beribadah kepada kubur, yang suka minta-minta kepada kubur, mereka tawakal kepada mayit pada penghuni kubur. Ya. Apakah untuk urusan dunia dia? Apakah yang terkait dengan kemanfaatan yang ingin dia capai atau kemudaratan yang ingin dia hindari? Ya, nah ini banyak terdapat pada mereka. Ya, nah ini hukumnya syirik akbar karena tidak lahir kecuali dari orang yang meyakini bahwa si mayit ini memiliki kendali terselubung terhadap alam semesta. Karena dia meyakini hal itu. Karena kalau dia nggak meyakini hal itu, dia nggak akan bertawakal kepada si mayit tersebut. Kenapa dia bertawakal kepada si mayit? Karena adanya keyakinan tadi bahwa dia meyakini bahwa si mayit memiliki kendali terhadap alam semesta. Apakah sebagian atau secara keseluruhan? Maka orang tersebut kafir disebabkannya. Ya, tidak Dibedakan apakah si mayit itu nabi atau wali atau selain dari mereka dari tagut yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bertawakal kepada mayit. Ya, kepada mayit. Kalau bertawakal kepada teman misalnya, boleh nggak? Ya, dalam urusan yang sanggupi oleh orang tersebut maka boleh ya dalam hubungan yang sejajar. Misalnya kita minta bantuan kepada si fulan, kawan kita. taib ya, antum bantu ana, ya, ana bertawakal kepada Allah kemudian kepada antum. Ya, dalam mengurusi urusan ana. Itu dia wakil kan ya urusannya kepada orang tersebut. Maka ini boleh ya selagi itu masih dalam ya kesanggupan si makhluk, maka ini tidak termasuk ke dalam bentuk bentuk kesyirikan kepada Allah. Walaupun dalam pengertian tadi dia bertawakal kepada selain Allah. Tapi ini tidak termasuk dalam perkara yang dikatakan syirik. Karena disanggupi oleh si makhluk. Disanggupi oleh si makhluk. Tapi kalau misalnya kita bertawakal kepada orang, kemudian orang tersebut mengatakan, "Iya, saya mampu." Padahal perkara yang kita minta itu adalah perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Ya, walaupun orang tersebut mengatakan saya mampu, seperti misalnya dukun, ya maka ini tetap jatuh kepada kesyirikan walaupun orang tersebut mengaku bahwa dia mampu. Ini berarti yang dijadikan ya sorotannya itu adalah hajatnya. Ya. Apakah perkara tersebut termasuk yang disanggupi oleh makhluk atau tidak disanggupi oleh makhluk? Kalau termasuk dari perkara yang disanggupi oleh makhluk, maka boleh bertawakal kepada makhluk. Ya. Tapi ya bahasanya juga harus diatur. Ya bahasanya seorang yang mentauhidkan Allah. Itu dia katakan saya bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Jadi bukan murni kepada dia. Ya, kemudian kepadamu. Jadi tawakalnya saya kepadamu itu setelah saya bertawakal kepada Allah azza Ya. Seperti itu. Kan tapi kalau perkaranya adalah urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh oleh Allah azza maka bertawakal kepada makhluk walaupun makhluk mengaku dia menyanggupi, ini masuk dalam kategori syirik. Seperti misalnya apa contohnya? Hah? Ya, bertawakal kepada makhluk ya untuk ya apa? Kesembuhan misalnya. Tapi bertawakal kepada dokter untuk kesembuhan. Saya bertawakal kepada Allah kemudian kepada Anda Pak dokter. Ya, kemudian kepada Anda. Itu boleh. Kenapa? Karena dokter memiliki kemampuan ya dengan ilmu yang dia pelajari untuk ya menyembuhkan si sakit ya, atau berusaha atau mengupayakan kesembuhan si sakit meskipun hasilnya itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka demikian. Ini dalam perkara tawakal. Dan di sini ada ya beberapa lagi, ikhwah. Ada rokbah, ada rahbah, ada khusyuk. Ya, ada juga al-khasyah, ada inabah. Dan juga ada isti'anah dan ada isti'adah dan ada istighatsah. Dan ada zabah, ada juga nazar. Ya, baru kita masuk kepada landasan yang kedua insyaallah taala. Ya, mungkin tadi kata panitia jam 2.15. Ya, kita Masuk kepada sesi tanya jawab. Dan berhubung juga ini agak kering gitu. Powernya semakin semakin kesana semakin lemah gitu. Maklumlah namanya puasa. Jadi insya insyaallah taala sisanya kita tawakalkan kepada Ustaz Ali ya. Setelah kita tawakal kepada Allah, kita tawakalkan kepada Ustaz Ali untuk min fadlik menamatkan kitab. Jadi jangan sampai nggak tamat. Insya Allah kalau syarahnya nggak panjang lebar tamat. Ya karena usul salasa itu ringan, tapi kalau syarahnya terlalu panjang jadi berat. Tapi kira-kira anak berat gak sih? Ya sudah alhamdulillah meskipun pada beberapa titik mungkin agak melebar gitu ya. Sebenarnya ini bisa lebih cepat lagi kalau kita mau. <laughs> Yang penting kita paham aja poin-poinnya. Usul salasa berarti selesai sudah gitu loh. Karena di sebagian tempat usul salasa atau di pondok atau di kajian pekanan mungkin setahun habis itu. Ya karena dikupas habis. Tapi karena yang ikut juga mungkin minggu ini datang, minggu besok nggak datang, minggu ini datang lagi, minggu besoknya nggak datang. Sehingga nggak utuh pemahamannya tentang usul salasa. Maka ide mengadakan eh, daurah usul salasa ini bagus sekali. Ya, karena ini ilmu yang mendasar sehingga dalam tempo singkat semuanya dapat gitu. Jadi selesai sudah maklumatnya sudah kita himpun ya. Maka nggak perlu kita berlama-lama di usul salasah. Karena masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lagi berikutnya. Di sana ada qawaidul arba, empat kaidah yang penting dalam Islam. Ada nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Ada usul sittah. Belum lagi kitab tauhid. Belum lagi masuk kepada apa? Eh, Kasus subuhat. Ya, membantah subat subat dari kesyirikan. Belum lagi kita masuk kepada tauhidul asma'i was sifat. Masih panjang perjalanan. Ya, mungkin ini sudah prestasi yang besar kalau kita bisa menamatkan usul salata. Jadi ya kita tawakalkan penamatan usul salata ini kepada Ustaz kita Ali Basuki insyaallah seharinya. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau yang jual mahal itu di apa ada pertanyaan itu yang apa ukuran-ukuran ukurannya itu bisa dimakan. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Jadi kalau ada akhwat yang ingin bertanya seperti tadi diumumkan bisa lewat kertas. Nanti insya Allah disampaikan ke depan. <clears throat> Apa hukumnya meminta didoakan oleh orang lain, misalnya kepada orang soleh, orang tua, jazakallah khair. Minta didoakan kepada orang soleh ya. Ini yang masyru, yang dicariatkan. Tapi kalau kepada orang tua, lihat orang tuanya soleh apa enggak. Gitu loh. Allahu a'lam. Ya karena sebagian orang tua mungkin dia nggak sholat. Orang tuanya nggak sholat. Karena kan dia tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala. Antum berdoa yang antum sholat itu afdal dalam kondisi seperti ini. Ya, tapi kalau orang tuanya sholat, kita minta doa orang tua kita. Baik, atau orang tuanya kafir. Jadi bukan ukurannya minta doa orang tua, bukan. Orang tuanya masih kejawen, orang tuanya masih Nasrani, antumnya Muslim. Tapi yang jadi ukuran minta doa orang soleh. Apakah orang tua kita atau selain orang tua kita? Baik, ukuran soleh itu apa sih? Apakah pakai peci? Ya, jadi ada embel-embel solehnya seperti saya Ja'far Soleh. Atau ukurannya berjenggot, berarti soleh. Atau dia sholat pakai gamis soleh, Ya, ukuran soleh itu kembalikan kepada definisi. Makanya dalam taklim, dalam pengajian, begitu pula dalam ilmu-ilmu yang antum pelajari di kuliah misalnya, itu kan banyak kembali kepada definisi-definisi. Definisi itu penting. Ya kan definisi itu kita memahami hakikat ilmu. Ya, begitu pula dalam ilmu agama. Jadi diantara metode untuk memahami dalam belajar agama kita ihtimam dengan definisi, perhatian terhadap definisi-definisi. Soleh itu adalah Orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama. Itu soleh. Dia menunaikan hak Allah, ya, dan kepada sama dia juga tunaikan. Ini soleh. Memang nggak ada orang soleh 100% ya. Kan tapi paling tidak dia mendekati. Dia mendekati. Maka apabila kita meyakini orang atau seseorang itu soleh. Ya, karena Hakikat seorang itu soleh atau enggak, enggak ada yang tahu. Kita hanya menghukumi sesuai lahir. Dari yang saya tangkap dengan Indra, dia soleh. Ucapannya baik, dia menunaikan Allah, sama. Hakikat dia, dia pura-pura begitu atau enggak, hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak dituntut untuk mengorek-ngorek dalemannya. Ya, maka jawaban saya dibangun di atas definisi ini. Maka saya katakan kalau antum mengetahui ada orang yang antum anggap soleh, dia antum anggap, ya antum boleh minta doa dia. Ya, dan ini salah satu dari bentuk tawasul yang dibolehkan. Karena tawasul itu ada banyak. Ya, ada tawasul syar'i dan tawasul yang tidak syar'i. Ya ini pengklasifikasian yang umum. Dan diklasifikasikan lagi, dibagi lagi, yang tidak syar'i itu, ya atau yang syar'i nanti selain yang syar'i ini tidak syar'i. Yang syar'i itu tawassul diantaranya dengan doa orang soleh, minta doa orang soleh. Ya. Begitu juga tawassul dengan amalan soleh. Seperti disebutkan dalam hadis dalam riwayat Salihin tentang tiga orang yang terkurung dalam gua. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut sampai masing-masing dari tiga orang itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan nama-nama Allah yang husna. Allah berfirman, wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang husna, maka mintalah kepada Allah dengan menggunakannya. Ya Rahim irhamni, wahai zat yang maha pengasih, kasihlah aku. Kalau yang diminta, kasih sayang. Kalau diminta pemberian, ya wahab habli, berilah aku. Kalau diminta Allah taubat, ya tawab tub alaiya, wahai yang maha menerima taubat, terimalah taubatku. Ya. Kalau diminta adalah rezeki, ya razak urzukni, wahai zat yang maha beri rezeki, rezeki, ya, berilah rezeki aku. Jadi Allah dipanggil dengan nama yang sesuai dengan permintaan. Allah dipanggil dengan nama yang sesuai dengan permintaan. Ini bentuk dari tawasul dengan nama-nama Allah yang husna. Maka karena ya berdoa dengan atau minta doa oleh orang saleh ini termasuk dari tawasul yang syar'i ini hukumnya boleh. Ya, bahkan termasuk dari sebab dikabulkannya doa. Sebab dari dikabulkannya doa. Meskipun untuk dikabulkannya doa harus terpenuhi syarat-syarat yang lain. Ya harus terpenuhi syarat-syarat yang lain. Ya, di antaranya bahwa dia <clears throat> bukan orang yang eh, makan dari harta yang haram, mengenakan pakaian yang haram atau dibesarkan dari harta yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dia juga penuhi adab-adabnya. Dia berdoa dengan menghadap kiblat, dia mengangkat tangan, kemudian dalam keadaan suci, taharah atau ingin dikabulkan lagi, dia dahulukan sebelum dia berdoa dia sedekah dulu kepada orang-orang. Kalau dia berdoa kepada Allah, dia, dia panjatkan hajatnya kepada Allah Azza wa maka insya Allah selagi ya syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada hal yang menghalangi dari terkabulkannya doa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diperbolehkan menukarkan uang di bank dan membagikannya kepada saudara pada hari Id seperti tradisi yang ada di negara kita? Pada dasarnya, hukum muamalah dengan bank ribawi itu haram. Pada dasarnya. Ya. Hukum bermuamalah transaksi apapun dengan bank ribawi itu haram. Illa hajah kecuali untuk satu hajat ya, keperluan ya di mana tidak bisa kecuali dengan bank seperti transfer penyimpanan uang uangnya dalam jumlah besar kalau simpan secara tradisional di bawah bantal hilang ditilepin terus sama anak ya misalnya atau dalam ya apa namanya eh, bambu orang zaman dulu dalam bambu hilang atau di rumah takut dirampok maka untuk satu keamanan disimpan di tempat yang menurut dia aman, yang tadi di bank. Ya. Begitu pula untuk kebutuhan transfer. Maka boleh untuk hal-hal yang demikian. Adapun selain daripada itu tidak boleh. Ya, karena itu bagian dari kerjasama dalam dosa dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan kerjasama dalam dosa dan kemungkaran. Baik, kalau menukar uang untuk keperluan bagi-bagi uang nanti di hari ini melalui bank atau untuk orang yang kerja dengan orang yang kerja di bank. Kalau memang tidak terpenuhi kecuali dengan cara seperti itu, ya maka fobal mungkin uangnya satu juta mau ditukar dengan recehan semua. Jarang orang ya, perorangan punya satu juta dalam bentuk receh misalnya. Makanya yang nyimpan duit banyak bank ditukar. Tapi dengan syarat nggak boleh ada riba. Ya seperti kalau kita lihat di jalan-jalan menjelang Idul Fitri, itu banyak orang jualan duit. Banyak orang jualan duit. Kita beli ya sepuluh ribu, ya kita tukar uang sepuluh ribu kita dengan dia kasih ya sembilan ribu. Dia kasih sembilan ribu, itu ada riba. Maka sepuluh ribu harus dibayar dengan sepuluh ribu. Sepuluh ribu dibayar dengan sepuluh ribu. Ya. Tapi kalau misalnya 10 ribu dari 9 ribu, maka ini masuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Tidak di bank, tidak kepada orang yang menjajakan uang di pinggir jalan. Tapi kenapa sih harus dipecah-pecah? Kasih aja 10 ribu, kenapa emang? <laughs> ya, atau kasih saja 20 ribu kan juga bisa. Ya daripada kita memecah-mecah kemudian kita jatuh ke riba dan jelas ini dia dia kan? wal ilmu indallah. 关键二十。嗯。还有什么知道。 Apa tolok ukur bahwa seorang hamba telah mencintai Rabbnya dengan hak? Tolok ukurnya bahwa dia dapati dalam dirinya manisnya keimanan. Manisnya ketika dia sholat, dia merasakan satu kenikmatan. Ketika dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan suatu hal yang manis dalam hatinya. Begitu pula ketika dia meninggalkan perintah Allah, nggak sholat misalnya, dia merasa gelisahan ya dia merasa kegelisahan. Dan manusia dalam hal ini bertingkat-tingkat. Ada yang kegelisahannya ya sampai kepada puncaknya, ada yang kegelisahannya sedikit ya sehingga dia masih mungkin menunda sholatnya mungkin sampai tengah malam mungkin sampai subuh saat isyaknya itu meskipun dia bilang saya gelisah di situ masih ada keimanan masih ada rasa cintanya kepada Allah azza wajal cintanya kepada agama Allah azza wajal ya dan ada dari mereka yang terlambat saja bahkan ketinggalan takbiratul ihram, dia sudah gelisah bukan main. Ini uh, bisa dikatakan sebagai tolak ukur bahwa seorang mencintai ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Qul in kuntum Allah, fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah kalau kalian benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah. Jadi mengikuti ajaran Rasulullah, ya dalam keseharian dari yang wajib begitu pula dia jaga sunnah sunnah Rasulullah dalam kehidupan ya ini bukti dan tolak ukur dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kecintaan seorang suami dengan istrinya ya atau seorang istri dengan suaminya. Ya kita nggak pakai permisalan seorang dengan pacarnya karena pacaran itu haram ya. Dalam Islam diharamkan. Maka itu menuntut bukti. Menuntut bukti. Maka begitu pula kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut suatu bukti dan buktinya itu dibuktikan dengan mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita jika ada seorang dukun yang berusaha untuk mengobati penyakit kita tanpa pengetahuan kita? Apakah obat yang dia berikan kita tolak atau diterima? Kalau dia itu bukan tenaga medis, bukan dokter, bukan mantri. Ini ya, berarti apa? Ya, oke, okay. mungkin herbalis gitu ya. Tayyib. Sedangkan dia juga bukan herbalis, berarti gelap, abu-abu nih. Ya. Kemudian dari metode-metodenya tidak ada yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, misalnya ada pantangan-pantangan, ya atau disuruh minum minuman air putih yang tidak ada uh, kandungan obat sama sekali di situ. Apakah dari obat yang uh, diresepkan oleh dokter atau misalnya yang dibuat oleh seorang uh, herbalis dari ramuan apakah tradisional atau tibun nabawi? Air putih aja. Curiga nggak? Kalau ada curiga, kalau ada apa lah? Ya, ini mencurigakan. Ya. Maka kalau dia itu bukan dari yang tenaga medis yang kita kenal, seperti misalnya dia itu dokter atau herbalis atau misalnya orang yang memang mengerti ya pengobatan, maka lihat kepada metode pengobatannya dan apabila mencurigakan, maka yang afdal bagian itu tolak. Karena ini jelas kadang orang ada yang dia mengelabui bahwa dia itu tenaga kesehatan, padahal cara-caranya adalah cara-cara klinik. Makanya seperti ini yang uh, selamat adalah antum tolak, walaupun antum mungkin nggak datengin dia, dia yang datang ke rumah misalnya, diundang oleh orang tua, ya karena orang tua tidak ngerti, kalau antum tolak. Karena bisa jadi dari ramuan-ramuan tersebut dia minta pertolongan dengan jin, ya pengobatan-pengobatan dengan bantuan jin, sehingga Seharusnya penyakit tersebut diobati dengan medis sembuh sehingga akhirnya dia mengidap penyakit yang di luar e, kemampuan medis dikarenakan adanya jin yang bercokol dalam dirinya. Ya, dikarenakan ada jin yang bercokol dalam dirinya. Itu melalui air yang diminum bisa. Ya, atau melalui melalui teknik urut. Ada dukun-dukun yang memasukkan jin dengan teknik urut. Dengan diurut. Ya, maka kita harus hati-hati dengan orang-orang yang tidak jelas ya bahwa tidak jelas kemampuannya secara medis. Wal ilmu indallah. Bagaimana cara berdakwah kepada tauhid yang paling efektif kepada orang lain? Karena bila langsung dijelaskan tentang tauhid, biasanya orang malas untuk mendengarkannya. Memang audiens itu objek dakwah itu beda-beda. Ada yang mereka tertarik dengan tauhid. Maka orang yang seperti ini langsung kita bahas tauhid dengannya. Ya. Ada dari mereka yang tidak tertarik, maka bisa kita masuk kepada ya kepada topik yang menarik baginya selagi itu bukan perkara yang haram. Selagi itu bukan perkara yang haram. Maka lawan pendekatan-pendekatan. Misalnya seorang itu uh, tertarik dengan tema-tema di luar tauhid atau bahkan di luar dakwah sekalipun. Misalnya orangnya suka dengan otomotif. Dan kebetulan antum juga menguasai sedikit otomotif. Lakukan pendekatan melalui pintu tersebut. Kemudian apabila setelah terjalin hubungan, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari dia. Kemudian antum menjawab perkara-perkara agama yang dia tanyakan. Kemudian selanjutnya antum masuk kepada perkara-perkara tauhid. Jadi tidak mesti saklek langsung ke tauhid gitu loh. Ya kalau memang kelihatannya tidak mungkin. Boleh seorang masuk melalui pintu yang lain. Istilahnya kita ngelambung dulu, kita diskusi yang lain dulu, atau mungkin kita ketemu dulu, atau mungkin kita saling hadiah menghadiahi dulu, biar ada keterikatan hati terlebih dahulu, sehingga dakwah itu bisa lebih masuk kepada objek dakwah orang yang ingin kita dakwahi. Dan kalau kepada orang lain kita seperti itu, maka kepada keluarga sendiri seharusnya kita lebih toleran. Artinya, kalau kepada orang lain kita bisa berlapang dada, ya, maka kepada keluarga sendiri seharusnya dada kita ini lebih lapang lagi. Cuman kadangkala sebalik kepada orang lain kita bisa lapang dada, kepada keluarga sendiri kita galak. Nah, ini termasuk dari hal yang salah kaprah dalam berdakwah. Dalam dakwah. Sehingga ada keluarganya yang tidak mengalami tauhid, ya, kemudian dengan saklek dia dia sampaikan, seketika itu pula dia langsung ya ponis, kemudian langsung dia terapkan hukum-hukum, ya, apakah dia cap keluarga sebagai keluarga yang musyrik tanpa dia dakwahi dengan sabar, tanpa dia bersabar dengan dengan keliruan keluarganya. Nah ini yang tidak seharusnya terjadi dari seorang yang ingin mengajak kepada agama Allah. Karena orang yang mengajak kepada agama Allah dia harus memiliki hati yang luas, hati yang lapang dan kesabaran yang berlipat banyak kali. Apakah takut terhadap boneka, ondel-ondel atau badut bisa terjatuh ke dalam kesyirikan? Ini mungkin bisa ditafsir ya. Tergantung. Kalau memang maksudnya takut dari surahnya, dari gambarnya, dari bentuknya, yang memang menurutnya itu menakutkan, maka ini masuk kategori takut yang tabii, takut yang manusiawi. Seperti seorang yang takut kepada macan, takut kepada ular. Ini manusiawi. Kalau takutnya seperti itu. Tapi kalau takut kepada badut, takut kepada ondel-ondel, tapi nuansanya mistis, ya, seperti misalnya takut kepada itu semua bahwa dia bisa mencelakakan, ya, kita di luar kendali Allah Azza wa Maka ini jatuh kepada kesyirikan. Bagaimana juga kita takut? Bagaimana juga jika takut dengan penampakan jin? Anda takut kalau jin muncul di hadapan Anda. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia sebagai makhluk yang berbeda dengan kita. Dan suatu hal yang wajar, ya seseorang kaget, ya dan mungkin akan timbul rasa takutnya ketika dia melihat sesuatu yang memang nggak biasa dia lihat. Atau mungkin dia menampakkan dalam wajah yang menakutkan. Maka ini masuk kategori takut yang tabii sebenarnya. Ya. Tapi kalau takut kepada jin itu masuk kepada ranah ya bahwa jin itu bisa mencelakakan dia ya di luar kekuasaan Allah, di luar kehendak Allah, maka ini masuk ke dalam bentuk takut yang syirik. Misalnya kita jalan di satu lorong, tiba-tiba muncul, leng, takut ya? Takut, ada takut. Ya, ada takut. Tiba-tiba seperti itu. Ya, begitu pula takut terhadap orang yang ya, orang jahat yang muncul dengan tiba-tiba. Ini masuk kategori takut apa? Tobi, takut yang manusiawi. Ya, takut yang manusiawi. Ini bukan kesyirikan. Tapi yang manusiawi sendiri bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau kita takut kepada itu semua, bahwa mereka bisa mencelakakan kita di luar kendali Allah, di luar kehendak Allah, maka itu jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya apabila kita salat berjamaah dipimpin dengan seorang imam yang sehari-hari atau profesi profesinya sebagai dukun atau orang pintar? Ya, kalau sahabat, ya jelas bagi kita dengan buktinya, artinya bukan dugaan, bukan tuduhan tanpa bukti. Memang jelas bahwa dia itu dukun, bahwa dia itu orang pintar, bahwa dia itu paranormal, bahwa dia itu ilusionis. Ya, bahwa dia itu magician. Ya, sekarang orang bilang ilusionis atau magician itu bukan sihir. Ini orang nggak ngerti pengertian sihir. Sihir itu nggak mesti dengan jin. Sihir itu nggak mesti dengan jin karena sihir itu dua. Sihir dengan bantuan jin dan syaitan dan yang kedua sihir dengan al-adwiyah wal afakir dengan uh, obat-obatan dan eh, ramuan-ramuan. Uh, ya. Nah, kalau kita kembali kepada pada definisi sihir, ya, yaitu sulap ini masuk ke dalam kategori sihir. Ma khafiya walatu fasababu. Segala hal yang sebab musababnya samar tidak diketahui. Tiba-tiba muncul bunga. Misalnya, tiba-tiba muncul kelinci. Walaupun mungkin pakai pakai teknik. Ya, maka ini haram juga mempelajarinya walaupun tidak jatuh kepada kekufuran, tapi dibilang sihir juga. Dibilang sihir juga. Ya. Baik, Itu nanti pembahasan sihir lah. Tapi di sini kalau jelas bagi kita bahwa orang itu dukun, ya. Maka karena praktek dukun itu tidak lepas dari kekufuran, maka kita tidak boleh bermakmum di belakangnya. Ya, maka kita tidak boleh bermakmum di belakangnya. Kenapa? Karena orang tersebut kafir batal keislamannya dan keluar dari Islam oleh waliyadzubillah. Tapi apabila tidak jelas bagi kita bahwa orang tersebut dukun atau bukan, paranormal atau bukan, orang pintar atau bukan, masih katanya-katanya, maka dalam kondisi seperti ini al-hukmu, hukum asalnya adalah apa? Orang tersebut pada asalnya adalah muslim. Ya, maka pada asalnya adalah adalah muslim. Wallahu taala ala wa alam. Apa itu wahyu? Bolehkah seorang anak diberi nama itu? Wahyu adalah firman Allah, ya, yaitu uh, qaulullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan juga kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an, maka itu adalah wahyu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu hanya kepada kepada utusannya, itu kepada kepada nabi atau atau rasulnya. Kepada nabi atau atau rasulnya. Dan hadis yaitu ucapan Nabi saw yang sahih itu juga disebut wahyu, ya itu tajawuzan. Ya, yaitu e, dikelompokkan aja ke dalam wahyu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyuha. Dan Nabi tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu yang diturunkan. Allah sebutkan itu adalah wahyu. Jadi apa yang diucap oleh Nabi itu wahyu juga. Itu wahyu. Dan setelah wafatnya Nabi SAW, wahyu selesai. Gak turun lagi. Malaikat Jibril selesai tugasnya. Maka nggak ada lagi manusia yang bisa mengaku bahwa dia menerima wahyu. Dia menerima wahyu. Karena telah selesai dengan diutusnya Nabi dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang anak boleh diberi nama itu? Kasih nama Wahyu. Allah alam. Kalau kita melihat kepada pengertiannya, ya bahwa itu adalah firman Allah, kalamullah. Ya, dan kalamullah adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat. Ya, salah satu dari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Karena di antara sifat Allah bahwa Allah azza wa Jalla yatakallam berbicara. Berbicara dengan wahyu. Maka wahyu adalah sifat. Ya, dan sifat adalah far'an dzat adalah cabang dari zat. Ya, bagaimana Allah memiliki zat, zat Allah memiliki sifat dan di antara sifatnya apa? Bahwa dia berbicara. Dari sisi ini nggak boleh menamakan seseorang dengan nama wahyu. Wal ilmu indallah. Ya. Siapakah Yahudi dan Nasara di zaman sekarang? Apakah seperti Kristen, Konghucu dan yang lainnya? Yahudi adalah orang Yahudi. Ya kita tahu. Ya, yang mereka menisbatkan agama mereka kepada agamanya Musa alaihissalam. Yang menisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam di zamannya. Adapun sekarang meskipun mereka disebut Yahud, ya, orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Musa disebut Yahudi, ya. Mereka umat Muhammad dan mereka berkewajiban untuk masuk ke dalam Islam. Ya, berdasarkan hadis yang tadi. Jadi orang-orang Yahudi yang ada sekarang mereka disebut Yahudi, disebut Yahudi. Begitu pula orang-orang Kristen yang ada sekarang disebut Nasara. Ya. Walaupun mungkin ada orang bilang mereka sudah nggak murni. Nah, mereka sudah nggak murni betul. Ya kan tapi mereka ya dari definisinya adalah orang yang menisbatkan kepada Nabi Isa, dia disebut Nasara. Ya. Sah ataukah tidak sah penisbatan tersebut. Tapi mereka disebut orang-orang Nasara disebut juga sebagai sebagai ahlul kitab. Disebut juga sebagai ahlul kitab. Makanya sembelihan mereka sah. Kalau mereka menyembelih, ya halal bagi kita untuk makannya. Ya kalau mereka ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan mereka. Maka halal. Tapi kalau selain Yahudi dan Nasara, seperti misalnya orang Buddha nyembelih, nggak boleh. Mereka masuk kategori musyrikun. Kategorinya orang-orang musyrik. Ya orang orang Konghucu. Ya. Mereka masuk kategori musyrikun. Ya, maka sembelihan mereka tidaklah halal bagi kita untuk kita makan. Ya selain Yahudi dan Nasara, nggak boleh kita makan sembelihannya. Tapi Yahudi dan Nasara, meskipun mereka mengikuti agama yang salah, mereka tetap disebut dengan Yahudi dan Nasara. Ya, dalam Islam. Dan mereka berkewajiban untuk mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berlepas dari sihir? Sahkah ibadah kita apabila masih ada dalam tubuh kita susuk? Adakah cara syar'i mengeluarkan susuk? Berlepas dari sihir, ialah dengan mempelajari tauhid. Ya, bila kita mengerti tauhid, mengerti keutamaannya dan bahaya kesyirikan dan diantara jenis kesyirikan adalah sihir, maka kita akan berlepas dari sihir dengan sendirinya. Ya, maka kita akan berlepas dari sihir dengan sendirinya. Kalau ini maksud berlepas dari sihir artinya kita tidak mempelajarinya, kita tidak mengamalkannya, dia tidak menjalaninya, maka itu mudah. Tapi kalau berlepas dari sihir artinya dia korban dari praktek sihir. Ya, maka bisa dengan cara dia mempelajari tauhid dan mengamal, mengamalkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia lengkapi yang wajib-wajib dengan yang sunnah dan dia jaga zikir-zikir pagi dan sore, zikir masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, turun kendaraan dan seterusnya setiap saat. Maka praktis insya Allah taala apabila Allah kehendaki sihir itu akan hilang dengan sendirinya. Dan ada sihir yang nggak hilang dengan sendirinya, ya tapi dengan bantuan orang itu dengan metode rukyah, itu dengan dibacakan ayat Al-Qur'an kepada dia kan tapi ini juga kembali kepada person pihak yang menjadi korban sihir tersebut ya kalau dia sendiri tidak ada keinginan untuk sembuh maka dia tidak akan sembuh apa bukti bahwa dia memiliki keinginan untuk sembuh dia jaga dirinya selalu dalam keadaan toharoh dia jaga dirinya selalu dalam keadaan ketaatan kepada Allah dia jaga dirinya selalu dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dia menjaga zikir-zikirnya, menjaga ya amalan ibadahnya, menjaga wirid-wiridnya. Maka insya Allah ya sebagaimana ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an ya bahwa syaitan itu turun kepada orang yang suka berdusta dan orang yang suka ber, bermaksiat kepada Allah. Kalau seorang menjaga kesucian dirinya dari berdusta dan dari bermaksiat dan dari melanggar perintah Allah, maka dengan sendiri syaitan itu akan pergi dari dirinya. Syaitan itu akan pergi dari dirinya. Ya. Jadi kadang dengan metode rukyah berhasil, kadang dengan metode rukyah nggak berhasil karena emang orangnya nggak mau sembuh. Begitu pula dengan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana ya apabila masih ada susuk dalam tubuh kita. Maka dengan cara tadi. Maka dengan cara tadi dan jangan datang lagi ke dukun. Kenapa? Karena menyembuhkan sihir dengan sihir ya ini dilarang disebut dengan nusroh disebut dengan nusroh sehingga kita jatuh pula kepada kesyirikan Jatuh pula kepada kesyirikan billah. Mungkin ini aja ya, insya Allah yang bisa saya jawab berkenaan dengan kesempatan kita kali ini. Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih banyak Pak kembali atau dari kajian ini Aman pagi hari ini mulai dan insya Allah untuk besok akan berurus dengan bisnis ya dari rumah saja untuk mengakhiri acara ini anda bisa keluar dari banyak-banyaknya dan doa puluh majelis